warahmatullahi wabarakatuh. wa syukralillah. Wala ni'mati zahirati wal batinah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. lah Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاسئين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم wa annahum ilaihi rajiun layak Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin boleh dibantu ya suaranya jangan kuat. karena yang saya akan ceritakan ini Al-Quran dan Al-Hadis bukan komik atau dongengnya biar kita dapat rahmat setuju? setuju sok anu sono kene hoyong ngobrol sok dari pengajian mah sono wae minang panggigi hayangnya ngobrol lo ngopi belum antesan diem diem baik ngopi dong ngopi Nah, nari ngopi, ngobrol perkara iman, ngobrol perkara Islam, ngobrol perkara ihsan. Rek itu wae. Hayang maut kerja gituan. surat nikah dipoto KTP SIM kakak foto surat nikah akte nikah foto ini dipoto nangan ke koper yasin eta kotok kering foto OTW nincak di kotok Mun panggil yang di kotok tong saruan, yang foto, yang amuan, nanti kotok. Bersyukur atas nikmat umur, candi kalubur, ulah kupur, bising ancur. Berbahagialah atas nikmat usia, pakai taat, tong dipakai maksiat, bising maut kermaksiat. Innamal a'malu bit khawatim, kata Nabi. Amal itu tergantung akhir. Tapi ya bingkaian, rangkaian, kebiasaannya seperti apa? tukang ngomongkan batur mautnya jadi bimoli bibir monyong 5 cm mautna kergibah ker ngomongkan batur awak untuk ngomongkan batur teh Ayo anu datang telat ke pengajian di komen si Eta tarik datang coba tiung nyaing song buung di burung buntu <laughs> di behal banget di bodasan ayo beheng utang tong di komen antel we dan kayaknya mau sorangan berhenti dari maksiat karena ajal kita setiap kita tidak pernah tahu kapan di mana sedang apa ajal kita tiba betul maka kenapa harus hijrah hidup jadi terarah semua ada kuotanya semua ada expire dan kada luar saknya, Semua akan binasa. Kullu nafsin da'iqatul Kullu man alaiha fan Kullu ajali musamma Ini tukang ribut wae kunaon Ketincak suku Nah, mulusan ngomong ngilu ngomong ngaji brut Ayo ngaji trik Wasya buru Ustaz ee eh, eh, ke di Purwakarta orang mau acai jeung gayuh. Orang banjur kadon muru pijodoeun rek popotoan tanu itu mah ngaji jerik aya nu dituju sarian kajian awas aya ngaji brut aya ngaji jerik pek teh datang sakitnya tuh di sini rek ngaji brut rek ngaji jerik ngaji mah ya karena Allah ulah karena oleh kamu oleh karena jeng karena oleh oleh pun karena Allah bakal menang oleh ah niat ngaji teh karena Allah we inamal a'malu biniat eh menang bonus katincak Ustaz Epi Ustaz Epi ke labu mana lagi pura-pura labu dipoto kalah untung wae tita tadi ya, gampang rek ngajeleng ge hayu tong dititah keke maot sorangan ya bela bela karek turun tina mobil yang ee ieu teh. Ya. karek duanya ngaji jerik aja ngaji brut ayah dinu datang teh ngaji har kamu menang tihang aduh. Jack diuk teh bismika Allahumma ya bismika amun. Kadenge Ustaz ramah teh asa dihipnotis. Kurang ngomong bahasa Arab teh kadenge teh masuk ke alam tidur. Lebih dalam, lebih dalam. Banyak yang ngaji impi nyepah. Berarti sare main yoyo kuciduh anu karpet. Rek nepi sedot. bosen di sare ngaji sare TVrang ngaji aya yang disdang-ang jika yang buruk Manon aya ngajijrik aya ngaji bru aya ngaji Har jika bapak-bapak terjemahan pe ngaji de pe Juahan panon barem jika mujair di Cuma majikan nanti panah, cina balik cuma nanti panon berem jika mujair Ustadna sedih, rasa sate nyalahkan ustad. Nyerap atau pak, nyerap kanu kerah. Tanu heje tidak ngaji mang ngaji nisken ngaji rimkeun non ngaji nisken ngaji ke samikna wa atokna kami dengar kami taat kundur makola wala tandur mankola tong ningali saha nu ngomong naon ye nu keur diomongkeunana we raribut wae parbu senal he tong arisan di pangajian ye jeung nanyakin nomor sabaraha ya Saya ngaji teh kudu ta'ud eh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Loba gogoda awewe mah gitu di mana lagi di Bandungnya gitu nah awewe recet Wirna loba Jempenu di luhur di sadan di handap rewek rewek rewek bahkan nyawan para wanjeng Randa mah tina kiihna oge mun para wana itu kiihna mun Randa mah sawios la ila sok lepaskeun sok main maraot Gila, eh, kita ngarobrol wae. Dasar tukang ngobrolnya, kesareke kan ngobrol, we jeung sorangan ngalinur. Ya, Al-Qur'an muningakeun wa idza quri Al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Quran dibacakan, diterangkan ditafsirkan diceramahkan didakwahkan tong ngobrol ame menang rahmat karena tidak akan masuk surga seorang manusia siapapun itu disebabkan amalnya sendiri sahabat rewas ya Rasulullah tidak akan masuk surga disebabkan amalnya sendiri ya wala anta ya Rasul wala ane. Lalu dengan apa manusia masuk surga? Illa ayat al dan ya Allah minhu bimakfiratin wa rahmatin. Hanya saja manusia bisa masuk surga Satu, catat dengan rahmat Dua, dengan karunia Tiga, dengan mangfiroh Empat, dengan ridho Rahmat, karunia, mangfiroh ridho Ulangi Rahmat, karunia, mangfiroh ridho jadi sing menang rahmat, umat menang rahmat, Asuh ke masjid, Allah maftahli abu rahmatik. Nominan ke masjid bakal masuk surga. Dua, dijadikan Al-Quran dibacakan diterangkan didakwahkan diceramahkan bakal menang surga tilu nya anu taat ke Allah taat ke Rasul ulaika sayarhamuhullah bakal masuk surga ibu hoyong masuk surga aslina wani diri heeh uh, eh. uh. ngaji tong sosorangana, eh. ajak anak salaki pamajikan pengajian ngamalkeun at-tahrim ayat 8 ku anfusakum wa ahlikum ibu-ibu ayana mah mulai Purwakarta mah tinggal ibu-ibuna garulis kieu uh. subhanallah hmm, garulis gadis-gadisna juara harus cantik hati juga ya karena perhiasan dunia itu al-mar'atu salihatu perempuan yang soleh jadi istri soleh mah perhiasan dunia nanti kalau sudah soleha nggak harus pakai emas nggak harus pakai genggeng nggak harus pakai gelang nggak harus pakai anting ngapain perhiasan pakai perhiasan kan sudah jadi perhiasan ya ibu ingin masuk surga aslina tong anak ajak anak salaki pah ngaji yuk dari si papana papa tong namu bilang dan cek Al-Quran lagi ku anfusakum wa ahlikum rahmat asup surga teh ku rahmat dua ku karunia naon karunia teh rizki matak doa keluar masjid baca anak Allahumma ini as'aluka min fadlika ya Allah bukakan karuniamu untukku munges salat tangan rizki nuhala kayak bisa jakat bisa infak bisa sodako rahmat karunia dia memasukkan ke surga cari ama yang dengan ama itu menjadikan kamu masuk surga Izin rahmat dua karunia karunia itu rizki supaya orang bisa babagi terima kasih sudah diterima dikasih kasih sing bager lah pedit ngamalkan agama teh berat bu kudu nanya nu kudu mere koret sanggup ke hade mun sanggup da ahlak mah kabagi loba orangnawan orang itu diberre suku dire sukucok orangang mendi pacok macok de menjelemah mengaku agama Islam batturngewa dipigangngewadi berarti orang ayatrada le buaya buaya diberre daha di karena mulutnya besar nokati lo akhlak bogo anjing anjing mau di baggera Ka goreng bag terus makhlaf manusiamuka obat baturnyawa kau orang betulpedit ke orang kurangmah bag kasih etak sanggu dek contoh na Rasulullah dicihanhan sakit maka tidak akan masuk surga seorang hamba pun di antara kalian dengan amalnya. Tapi dengan amal yang dengan amal itu ada rahmat, ada kasih sayang. Dengan karunia ada pemberian yang dibagi-bagikan. Ibu resep tekanu bager. Berarti ibu bager. Ibu resep tekanu pedit. Berarti ibu bager. Ibu resep tekanu pedit berarti baladu. Kudu bager. Awal musuh Tabeh balas satu bersatu bersaudara. Masuk surga itu dengan rahmat dan karunia. Si ibu langsung, Ustaz mungkin itu mah abdi bakal masuk surga. Emang oh, itu bu, abdi mah tatangi rahmat penggeren bukurnia. lenu eta curang. Amal, ah, sing minang ke masjid, sing minang kajian, sing ngilu pengajian, sing minang babagi. Batur tanya nahun, di Bandung mah bu budak jalanan di Bageran kauran kewan nih lepas kenyawana kebira diberre konsumsi lebihwi di pengajian turunkan di jalan tergah Dahat langsung bari mabok ngomong pokon gay di ah, apa itu jadi kudu bak coppet ke di baguran gua tapi kan gede diajar jaga wudhu supaya si mamah teh asa menang buruh nalika manehna ngajurukeun orang teh kan nyeribu ngajuru budak nya nyeri teu? Iya. Eh, tapa dengeng ke nyeriun ngajuru teh geningan tok sok nyeri awewe setuju bu perempuan adalah malaikat tak bersayap yang perjuangannya wa berani melepas nyawa untuk melahirkan anaknya maka doraka kedua sanggeus ka Allah kasaha Kakolo. Ke ibumu, ibumu, ibumu. Seberapa kali? Kenapa ibu disebut tiga kali? Karena punya kelebihan tiga. Mengandung, melahirkan, menyusui. Bapak bisa tentu? Sok perhatikan si ibu madu lempang lagi ngenangan. Suspensi nanti ngenangan. Beda jika lelaki. Jika jibril lelaki mah jagrut. Karena apa aww diberi pingping rada gede, bujur rada namru. Karena ada yang harus dijaga namanya rahim. Pianakeun. Mata mentak walau dibedakan suspensi nake lalaki mah tua we Nah, Nah lalaki diberi jaga, nah nu dilindungi lalaki mah waduk only. Eh, eh kan ngaji atau mengerti. Man arafa nafsahu faqad arafa robahu. Barang siapa mengenal dirinya dia akan mengenal robnya. Di luhur seusap rambut, di hadap seusap dampal, kapakuraneun kami perhatikan. Kunaon ayah buukan nahan panas matahari. Kunaon alis tete talang muna pantomah na imam. Meca itu langsung-langsung iman dikurut ganti ku sifat kehujanan jadi bias. Allah boga maksud gunaon nyalakan gunawan irung make bulu amel udara nu sedot senantiasa bersih tari ngarawuru tanah korong ngarahna sarua ngorong menda kosong ngorong ah mau kumanya seumur hidup tuh pernah ngorong nih tah saha di pengnyokotkan mau itu pasti ngorong sorangan jeung gerakan ngorong mas sarua pasti dipakai wiri heula sok buruluk saware sok ngaku ngaku nah di kieu kieu nya eh dah daing osok cepel dipijen langsung meh nah di kieu kieu dah letih, mungkin gede mah di kan tuh teh liang terus sajorok-jorok nu ngorong ngorong mah apik nyimpen mun muntah di kolong meja aku pasti di kolong kursi ay ibu sok di mana nyimpenna bu untuk berarti ibu mah dikeresekan dikumpulkan tahnya ayah maksudnya nyiptakan bulu irung ayah maksud naon deh, no maksud kunaon dia dilep lengan, ayah sikuan supaya dahar gimana coba mundahar dengan uh, sikuan ya pasok syukur ke Allah menang ustad ustad alhamdulillah diberi siku ku tah Iya ngomong, nu gerak teh nu hanap teh nu luhur. Kabayang mun gerakna nu luhur diganti cepot teh tulung tulung. Nu hanap we ngana. Ya, dibere tak-tak. Nah, di jelema dibere tak-tak. Kami teh gampang disedot. Kan mih mah tak-tak kan disedot. Ya. Ya maksud Rabbana maholak tahada batila. Suku make siku make tuur. Ngena naik tehnya. Coba wah tuur Huh? tinggal pocong tok naon dina awak nutun pernah jeung dipernahkeun ku Allah ceuli tak naon teu heuras teu leuleus standar eh. kebayang mun ceuli heuras bantal hambur saroek kebayang mun ceuli leuleus naik motor cek mikil ceuli daging jadi dengekul Alquran di ternawal waktuili la aya ulil an ayah-ayat na kurang ketalilintah Khif pelalang lam hak bentuk Allah ci lapat Allah siuh mikir yangng dipakai maksiat diing maut pergigitan lengan yo dipakai gigit tuan tak lelaki naonnya bak sabbun dipulangan T Ayo botto di sabunan gawe di kamar cairng sinitud mau kepuluhan diting jadi pernahma angkapan dibalik angka hijzinlah garis tangan salapan puluh salapan eh, ayah asmaulna dipakai maksiat pakai korupsi pakai ngagaplok batur pakai nengelan batur akan datang hari mulut dikunci kata tak ada lagi akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita berkata tangan kita surat yasin teteh اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون kapangajian kakarokean aya hitunganana aslina maka bertaubatlah sebelum ajal tiba karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita setuju kenapa harus bertaubat setiap orang bisa beli jam tapi tidak bisa beli waktu hati-hati awak kita php Allah tong dipakai maksiat nafsu mata kaduhum badan katempuhan aslina tong sombong ku gelis ganteng gagah beauty tong sombong geus dikubur mah sarua tangkorak kabeh maka dengan itu saya memutuskan hijrah ah hijrah karunya si mamah mengalahirkan urang antara hirup jeung maut tuluy anak nu dilahirkan, kudu jadi ahli neraka daek tuh Bu Ibu yang masuk surga? Siap tuh inditna ayeuna. Depan <laughs> belakang bu asup surga mah? Sing soleh we. Bu. Bu. Hei. Halo. Sudah makan belum? Makan dulu dong biar siap menerima kenyataan. Bu, lamun salaki urang maut. Anak urang jadi yakin misalkan kurang dahar kenete Budak kurang jajan kenete Berarti rezeki kita tisaha tah matak mun salaki mere rezeki teh tampi suhun sanajan samiliar saminggu lain sakartum la aji teh ku Allah tamah Ustaz salaki abdi mah telat mere nafkahna cokot langsung tina dompetna mun kapangi ku salaki musyawawaniana nyokot dompet langsung ke bebe jaheula ka salaki bade nyandak titipan Allah kamu abdi Setuju, Bu? misalnya lagi ngamak cina berhadapan jeng urang tapi ibu kudu bijak kudu adil nuntut adil kasalaki ibu tak adil ai salaki nu sahabu titipan ah buktina salaki mawat tengilu berarti salaki kalian urang tapi nu a. jadi mun salaki dicokot batur ke antem. Iya. berarti baturnya nak titipan Allah eh nya hese eh, yang awewe mah eh. Tanya Indonesia. Ya. Di paseaun ini. resep teboga salah kita ke Allah. Takbir. Alhamdulillah Pak, boga bojok desa roleha Sekali di sing poho. Ibu resep teboga salah kita ke Allah. Resep ke mana salah kita ke Allah Jeng taat ke ibu. Taat ke Allah oke, okay. bae mun kawin deh kok resep bukan salah kita ke Allah tapi ulah nah ayo kita kawin deh saha Allah nah ibu wani-wani nyarek atuh kalau wae teh Baik si bapak kawin deh halus alhamdulillah buka pamajikan teh setia baik si bapak kawin deh anger kelakuan Baik si bapak kawin deh masih bapak mau trek lu diunek-unek iya. ya ya nges tong dikeprokan dari nyapati kayak orang ibar kaharti tuh sih baik si bapak kawin doi anger eh. yang nges saya tunggu maut nawe langkahi dulu mayatku tak di Bandung mah loba nu pamajikan maot, dilengkahan nggak bisa kawin deh tong itu ya musyrik ya teh lepaskan si bapak teh komo salakin api ka sebelumnya mah eh, ya sedekahkeun pada diurus ayo Ustaz Epi boga Sabriji, mau beja-beja ria ya. pondok umur pemajikanna mun panjang umur boga opat nini-nini kabeh ripuh tadi imah diriungkun nini-nini kabeh setruk kurang kulit iku kamu memawa karretata eh. korsi roda obat Boga No salah kurang42 peykan Nogoora 25 kurang ngolotanta putkti segera balik senang teh memiliki bubur kurang teh ayat serapan dulu na pubur kan ayah sudahmatic Terus utuhan, dia tinggal ngenyot, serukut langsung ya, Langsung orang salakina nanya, kemana? Mau reunian ya? Ikut. Riwe. Mandi helak mau. Mending hiji we. Mending opat pemajikan sarasa, mending hiji pemajikan opat rasa. Eh, eh, matak salaki nyandung, ya, tetapi betah di imah, rasana gitu-gitu kene. lah tersesat palingnya Bu supaya rumah tangga Sakinah pengen tahu syaratnya Ibu dangang nangan ke pasar segala dipakai leru Rangp banget kita segala dipasankir salaki Man das terbolong lubau kompor didicium tarangbau pay putih cium bohong bau param kocok Jum suku ngoet karo romehen. Rek aku kumaha kini ni mah. Cik mikir. Ya, tang balik ngajinya supaya salah kita di imah ulin ka toko seragam sekolah. Beli seragam pramuka. Beli seragam pas Kibra Beli seragam cheerleader. Beres surprise kita teh. Jakang teh cerita jenuhun nih ditara ngoel. Mandi bubukna di buntut kuda. ada yang laksana titis si ayah datang langsung orang teh cicing di balik pantai pasti ayah asup ka salaki asup ka kamar teh ayah insya Allah pingsan dia pemajikan aing gelo ya penting ya, ngaji mas ya aduh SD menciptakan kebahagiaan teh eh, pun bojo mah paling sip saya mah kalau lagi sakit pegang saja tangan istri saya sudah tenang nama baru pegang tangan tenang karena ningali banget nanti siut siut kuah jadi amekah cukup kulungan oke ya. jadi bahagia mah diciptakan bukan dicari ingin bahagia di akhirat hasanah di akhirat mah dua diterima amal diampuni dosa Uma carana supaya diampuni dosa bertaubat innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatah sesungguhnya Allah maha menerima taubat mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatah. Mau Ustaz tobatnya keren tina maksiat. Geus menung ya geus mah. Moving on. Jangan tanya aku di masa lalu. Karena aku sudah tidak di sana lagi. Kalau kita dulu haram jadah, sekarang kita belajar di atas saja. Kalau dulu kita edan, sekarang kita adan. Kalau dulu kita maksiat, yuk orang bertaubat. Kalau dulu kita bejat, yuk kita sekarang taat. Setuju? Nutara ngaji, ngaji, nutara sholat, sholat, tingkatkan karena sunat, tahajud, rawatib, duha, saumna, ta'ayana, rek Ramadan, boga hutang kene bayar, pising maut isuk, boga hutang ke Allah, riwe di akhiratna, maka syarat hasanah di akhirat mah diterima amal di hampura do doa nanti Allahumma jani minat tawabina waj'ani minamu mutatawa goreng hati kata tangga picen tatangga senang orang ilusan tatangga bahagia orang ilu baha ulah dibalik tatangga nyuri mah dubek tatangga beli mobil dubek tatangga beli parabola dubek tatangga memboga imah mobil yang parabola orang memboga kekebegan aja ya maka tabayatubu taubatan arroja apa itu taubat kembali ke mana ke Allah Kenapa harus bertobat? Karena hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Setuju? Tong sombong banget gelis, banget ganteng, isukan mas ruang nges dikubur sambil rumah korak, kabeh saya diidentifikasi. Setiap orang bisa beli jam, tapi tidak bisa beli waktu. Maka hati-hati dengan amal, ulah nyian maksiat, tukang ngusep, maut nakir ngusep, dibetot gurami, kujuba. dan kotok na ya boman bernorong maut dan ngorong na kulingis jadi KBG ayah akhirnya hidup mati akhirat seladun apa yang harus kita persiapkan perbekalan untuk hari akhir cik husnul khotimah cuul khotimah semoga kita diberi kesempatan untuk menghapus e, dosa dengan Ramadan yang akan didatangkan amin sok anak abdi sakali nyambut Ramadan Semuanya sekali. Allahumma. Allahumma. Ya Allah. Ya Allah. Salimni. Salimni. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Li Ramadan. Untuk bulan Ramadan. Untuk bulan Ramadan. Wasallim. Dan selamatkanlah. Dan Ramadan Ali. Ramadan. ini untukku. Ramadan Wasallimhu. Dan selamatkanlah ia. Amalan-amalanku. Amalan. Minni mutakabbalan dariku sebagai amal yang diterima. Setiap habis Ramadan hamba cemas kalau tak sampai. Kenapa merindukan Ramadan? Karena Ramadan adalah bulan diampuni dok. Idul Fitri kembali kepada seperti bayi fitrah tongkok kotoran ding. Ya, semoga kita kebagian Ramadan ya. Binar Ramadan Ira Ramadan tukaffiru lima bainahuma. Dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya penghapusan dosa setahun. Ibu yang dihapura dosa Beratku adab kubur menanti kita kalau kita banyak do dosa. So, ayo narik Ramadan silih hampura. Bising ce abdi gaduh hampura hampurannya cenah nyangakeun samudaya kalepatan. Keuceut oh, tong ditampi. Ce nyangakeun samudaya kalepatan ditampi. Ulah naon narimaan dosa batu gak hutang saum sok bayaran anu siap-siap rek menyambut taraweh sok latihan tiayana jeng tahajudna baca Quran star da umur mati apa mikir Ramadan lebaran siapa tahu tadi asar asar terakhir kita ada yang menjamin maghrib nanti kita masih hidup nah ada maka hati-hati hati-hati karena malaikat Israel 70 kali mengecek kuota sisa usia kita Yakin bakal berumur panjang? Jogja, orok, maut, bayi, mati, lumujurna, wafat. Dokter Os maut, dokter wae, maut, artis mati, Jupe Pae, Uje maut, Olga Saputra wafat, kurang iraha, semua dalam antrian. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Hari ini tidur di atas dipan, papan, besok papan menduri, kita. Hari ini kapling rumah kita beda ukuran, tipe, beda lantai, besok mah sama dua kali satu. Setiap orang bisa beli jam, tapi tidak bisa beli waktu. Setiap orang dengan materi yang dia investasi, dia tabung, disimpanannya bisa beli darah ke PMI ketika sakit dioperasi untuk transfusi, bisa nggak beli nyawa? Jangan sombong, kendaraan kita sama, keranda, pakaian kita sama, kapan, berbahan kasar tak berjangit tak bersaku ayah kapan mau pakai saku lebay rek naon naon eta disakuan ngaduit karena keur naon beli ceker di padang mahsar sia sahanu nu ngajualna nyake tukang baju geus boga kapan teh nyake tukang kendaraan geus boga keranda sorangan encang ini rahasia semua takut kematian jangan ditakutkan karena semua akan menjadi bagian daripada takdir yang Allah ukur Mata ulang tahun karena ulang tahun selamat panjang umur kami ucapkan bagi ijabah betul semarawan saya tak curang sila dan naon mau ke asaya dina doa maka rahmat karunia ridho tadi tuna magfirah yuk supaya menang magfirah hujan berturun kurang doa ke Allah supaya orang dimagfirohan astagfirullah robbal dan tidak terasa, yang sengaja dan tidak sengaja, yang terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Kalau engkau tidak ampuni kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi ya Rob. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minal zalimin. Ya Allah, ampuni aku, ampuni kami, Ampuni kedua dosa orang tua kami. Sayangi mereka. Sembuhkan orang tua kami dan siapapun teman-teman kami yang sedang sakit. Karena engkau yang maha menyembuhkan. Panjangkan lahir batin kedua orang tua kami. Bayarkan hutang-hutangnya. Panjangkan umurnya. Hajikan dan umrohkan ya Allah. Hujan sedang kau turunkan rahmat dan kau curahkan ijabah doa kami ya Allah siapapun yang berhutang ya Allah lunasi siapapun yang belum punya rumah rumahkan siapapun ya Allah yang ingin punya jodoh dan pasangan pertemukan halalkan ya Allah siapapun yang sedang sakit sembuhkan siapapun yang sedang tenggelam dalam masalah keluarkan dari masalahnya ya Allah wafatkan kami dalam husnul khatimah ridhoi kami masuk surga yang penuh kenikmatan jauhkan kami dari siksa api neraka subhanallah bu semoga doa kita diijabah siapapun yang hari ini belum dapat jodoh semoga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 Eh. ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi ngajak ceramah nanti di panjang panjang ame urang dionang deui. Eh. Kasege pondok ke panjang nanti di situ lain teh hayang pondok mung panjang apal amplopna ngan sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.